Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Barakallahu fikum. Kembali kita berkumpul dan dipertemukan lewat saluran online kajian kita pada hari ini setelah salat asar di bulan Ramadan dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji kitab-kitab para ulama yang terkumpul di dalamnya kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keterangan-keterangan para salafus saleh dalam memahami kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah kita telah membaca sebagian daripada kitab Kitabullah wa, makanatuhul wa Kitab Allah Kalamullah Al-Quran dan kedudukannya yang sangat agung. Beliau afirullah ta'ala mengatakan Man qala bihi sadaqah wa man aqama bihi adalah wa man amila bihi ajran wa man da'a ilaihi udiya ila siratul mustaqim Beliau Allah Ta'ala mengatakan Siapa yang berkata dengan Al-Quran Maka dia telah benar Ya, Dia telah jujur Siapa yang berhukum dengan Al-Quran Ya, Maka dia telah adil Dan siapa yang beramal dengannya Dengan Al-Quran Maka dia akan mendapatkan pahala dan siapa yang berdakwah, menyeru, mengajak kepada Al-Quran, ya, sungguh dia telah mendapatkan hidayah, petunjuk kepada al mustaqim. Wa ayatul kubra wal mu'jizatul udma allati utiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Al-Quran ayat yang ya atau tanda yang sangat besar yang mukjizat yang sangat agung yang diberikan ya mukjizat tersebut ayat-ayat tersebut kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yaqul ketika Nabi SAW bersabda Ma min anbiya min nabi illa qad utiya minal ayati ma misluhu amana alaihi al-basar wa inna makana alladhi utitu wahyan awha Allah ilayya wa arju an akuna aksarahum tabian yawmal qiyamah akhrajahu fi ain. Nabi SAW mengatakan tidaklah dari kalangan para nabi dari nabi kecuali atau dari seorang nabi kecuali sungguh telah diberikan ya dari ayat-ayat apa ayat-ayat yang seperti ini aman atasnya manusia dan sesungguhnya dahulu yang saya diberikan adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa wahyukan kepadaku dan saya mengharap hendaklah aku ini yang paling banyak dari umatnya yang mengikuti saya pada hari kiamat. Hadis riwayat ya Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Ketika seorang betul-betul jujur ya dan ingin adil dan mendapatkan pahala maka hendaklah dia betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran. Ingin berdakwah, maka betul-betul dia mengajak manusia ya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ya, mereka berucap dengan Al-Qur'an karena inilah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dan turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mu'jizun, kemudian akhir beliau Syekh Abdul Aziz Al-Syekh melanjutkan mu'jizun fil wabayani. dan ya mengagungkan atau mukjizat ya uh, di dalam Al-Qur'an lafaznya dan penjelasannya ya betul-betul menakjubkan ya betul-betul sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum fi raibin mimma nansalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa daw syu'ada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin dan jika kalian di atas keraguan dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad SAW maka kalian datangkanlah satu surat ya seperti Al-Quran dan kalian panggil saksi-saksi kalian dari selain Allah jika kalian termasuk orang-orang yang benar ya Mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mendatangkan semisal Al-Qur'an jika mereka mampu. Jika kalian ragu terhadap Al-Qur'an ini, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur dan panggil orang-orang yang ya sebagai saksi kalian selain Allah atau semua sembang kalian selain Allah. Dan juga beliau Abi Allah Taala mengatakan ma'jizun fi taysiri wa tilawati. Ya, wa Qur'ane wa tilawati wa Qur'ani. Mudah ya terdapat mukjizat dalam Al-Qur'an ini, mudah membacanya. Ya. Mudah membacanya dan mudah menghafalnya. Walaqtasarna Quran qurana lidzikri fa'al min mudakir, Ya. Dan sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk diapal, untuk dibaca. Ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ya. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran di dalamnya? Ini Al-Qur'an. Mu'jizun fima awa'u. Ya. Au fima awa awa'a min qasasil madi. lenat tabirah juga mukjizat di dalam Al-Quran ini tercantum, termuat dari kisah-kisah yang telah lalu. Ya, menceritakan kita kisah-kisah yang telah lalu dari kalangan para nabi, dari orang-orang yang durhaka, dari kalangan uh, kisah-kisah uh, orang terdahulu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan dalam Al-Quran supaya kita mengambil pelajaran di dalamnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين ويقول سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة للأولي, الألباب ما كان حديثا يبترى ولكن تصديق الذي بين يديه watab watab wat watabsilal kulli syai'in wa udan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami kisahkan kepadamu kepada Muhammad ya kisah-kisah yang paling baik dari apa-apa yang kami wahyukan kepadamu. Ini Al-Qur'an. Jika engkau ya sebelumnya termasuk orang-orang yang orang-orang yang mereka lalai. Wa yakulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sungguh kami kisahkan sungguh ya di dalam Al-Qur'an ini terdapat kisah-kisah bagi ya kisah-kisah pelajaran bagi orang-orang yang berakal ya dan tidak ada dalam Al-Qur'an itu ya cerita ya cerita yang diadakan akan tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan setiap segala sesuatu dan petunjuk dan rahmat bagi orang bagi kaum yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Ini Al-Qur'an. Ya, ma'jizun fi ma'awau min al-aqairi wa wa wa syara'i wa syara'id din ya li linam tasilah Al-Quran ini memiliki mukjizat di dalamnya memuat memuat dari akidah-akidah dan syariat-syariat agama ini agar kami ya agar kami mentaatinya agar manusia mentaati melaksanakan dan melaksanakan perintah yang ada di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lam ra kitabun Ansalnau ilaika kerjaan nasa dulu mati ilan nur biizni Rofi. إلى صراط العزيز الحميد وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأدى ورحمة ووسرى للمسلمين إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين وهذا كتاب أنزلناه مبارك مبارك فاتبعوه واتقوا واتقوا لعلكم ترحمون Alif Lam Ra Kitabun Al-Quran Kami turunkan ya Al-Quran ini kepadamu ya Untuk meluarkan manusia Dari kegelapan menuju kepada cahaya Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Kepada jalan Al-Aziz Al-Hamid ya Ya ma perkasa dan ma pepu, eh, terpuji Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran Sebagai uh, timbangan bagi segala sesuatu petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar. Maka engkau beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas baginya agama ini. Dan ini Al-Quran kami turunkan ya kami turunkan Al-Quran yang penuh berkah. Maka kalian ikutilah Al-Quran. Dan kalian bertakwa dan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semuanya mendapatkan rahmat. Dan juga kata beliau, Ati Allah Ta'ala, Mu'jisun bima awa min akbaril ghaibi. La nu'mina wa nusallima. Terdapat dalam Al-Quran ini mu'jizat yang memuat dari kabar-kabar atau perkara-perkara yang gaib agar kami beriman dan kami tunduk dan membenarkan atau membenarkan dari kabar-kabar tersebut. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Ya. Itu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang mereka beriman dengan perkara gaib. Ya, perkara perkara gaib ini akidah. Semua ya rukun iman masuk di dalamnya. Ya, perkara gaib dan mereka menegakkan salat dan mereka ya menafkahkan harta-harta mereka ayatu ayatun dohiratun wa ujatun bahiratun mimba mim ba'satin nabi sallallahu alaihi wasallam ila an yahdanallahu bi ayatnya sangat jelas sangat nampak dan uja yang bersinar uja yang bersinar dan atau berkilau dari rutusnya Nabi alaihi wasallam sampai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan diangkatnya Al-Quran ya Al-Quran terus sebagai uca yang akan menyinari manusia, dada-dada manusia. Mulai dari dutusnya Nabi SAW sampai Allah mengangkat Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran nanti akan diangkat. Ya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'atta, saat Allah bihi absahun nas falam yastatihu. Bal ta'atta bihi al-jin wal-is mujtami'in fahayya'um. Ya. Allah Subhanahu wa taala menantang dengannya. Ya, dengan Al-Qur'an ini manusia paling fasilikannya. Ya, tapi mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Ya, untuk membuat seperti Al-Qur'an, untuk mereka membuat seperti Al-Qur'an. Ya, Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang dengannya jin dan manusia untuk mereka semua berkumpul tapi mereka sayang. Ya, mereka kesulitan, mereka lemah, tidak mampu ya untuk melakukannya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Ya. Tidak pantas sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an saja sudah tanda bukti menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya wajib kita imani dan beribadah kepadanya dan mengikuti nabinya ya sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman qul la ini sam'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'dim dhahira katakanlah Muhammad seandainya semua manusia dan jin mereka mendatangkan seperti Al-Quran ini, ya mereka tidak akan mampu mendatangkan sepertinya. Walaupun mereka saling membantu antara satu dengan lainnya, ya saling membantu membuat Al-Quran seperti ini belum ada sampai sekarang, ya belum ada sampai sekarang manusia mampu membuat seperti Al-Quran, ya Insan imtanallahu bihi ala nabi SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji dengannya. Ya. Kepada nabinya Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walakad atayna kasab'an minal masani wal quranil adim. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sabah minal masani yaitu surat Al-Fatihah wal Quran dan Al-Quran yang sangat agung yahdi ila siratil qawim wal minhaj mustaqim Al-Quran ini yang menunjukkan kepada jalan yang kuat jalan yang benar manhaj yang lurus Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwat Sesungguhnya ini Al-Quran. Berikan petunjuk. Yang berikan hidayah. Kepada jalan yang lurus. Kepada surat al-mustaqim. Kepada manhat yang lurus. Ya, pada jalan yang benar. Maka setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan sunnah Nabi SAW. Dan jalannya para salafus soleh. Maka mereka lah orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ada wa in litilawati hadzal kitab ajran adima wa fadlan kabira. Ini Al-Qur'an jika dibaca Al-Qur'an ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Pahala yang sangat agung dan keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitab Allah wa qamus salata wa anfaku mimma rasakanahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan kabur liwafiyahum liwafiyahum liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah membaca Al-Qur'an dan mereka menegakkan salat dengan membaca Al-Quran, dia menegakkan sholat, ya. Dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Apakah dalam keadaan sembunyi-sembunyi dia infakkan hartanya atau dalam keadaan terang-terangan? Mereka semua ini mengharapkan ya perdagangan yang tidak ada kerugian di dalamnya. Ya, perdagangan yang sempurna. Maka mereka lah yang mendapatkan pahala ya mereka lah mendapatkan pahala yang sempurna dan ditambahkan kepada mereka berupa karunia atau keutamaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha ya Syakur ini semua menunjukkan keutamaan Al-Qur'an ya ini semua sebab kita mendapatkan hidayah semua ada dalam Al-Qur'an tinggal kita membaca mengkaji mempelajarinya membahas tafsirnya dan mengamalkan kandungannya ya maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat insyaallah taala wa an ibnu umar radhiyallahu ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala la asada illa bi isna isnataini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ma dari Nabi SAW bersabda tidak ada asad tidak boleh asad ya tidak boleh kita dengki iri kepada seseorang ya tidak boleh haram hukumnya ya kecuali dua perkara. Kecuali dua perkara kita boleh hasad kepadanya. Ya, yang pertama adalah rajulun. Ya, rajulun atahu Allah Quran wa yaqumu bihi. Anaul laila wa anaun nahar. Ya. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Ya, berupa hafalan Al-Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an. Ya. Dan dia mengamalkannya apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang dia apal dia mengamalkannya, bukan sekedar dihafal, ya. Dan dia membacanya setiap malam dan setiap siang dia baca Al-Quran. Apakah dalam sholatnya, eh, apakah dalam apalannya, apakah dia meroja, apakah dia uh, eh, mengapal, ya, apakah dia mengulangi, apakah dia baca dalam sholat dan yang semisalnya. Terus ini orang-orang yang pantas kita iri padanya. Kenapa? Kita semua kita juga diberikan seperti pula bisa menghafal Quran, ya. Iya. Jadi demikian. Ya, ini yang boleh kita iri padanya. Semua kita juga diberikan seperti bulan yang menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran, bacanya bagus, banyak apalannya. Ini boleh kita iri kepadanya. Ya, adapun selainnya tidak boleh. Yang kedua, wa atahul laumalat. Bahwa ya yang fakau anahul laili wa naha wa anahul nahar ya seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta kemudian dia menginfakkan hartanya di siang hari dan di malam hari ya ini yang boleh kita iri kepadanya adapun selain dua ini maka tidak boleh ya kita hasad kepada seorang dai ya oh dia mahatnya banyak misalnya oh ini banyak pengikutnya ini dan itu ini bagus bacaannya, oh ini pasir, ini mungkin ini dan ini lah, tidak boleh. Ya, kita iri kepada salah satu dai dengan dai, apalagi sesama alusun wal yama. Tidak boleh kita iri kepada mereka. Tapi kita iri terhadap ya uh, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka berupa Al-Qur'an, ya, pemahaman Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, dan apa yang diberikan kepada mereka diberikan harta sehingga mereka beramal berimpak dengan Al-Qur'an tersebut dan harta tersebut. Ya, ini yang kita iri padanya. Dan juga kata beliau, Akhirullah Ta'ala, wa an Abdullah bin Mas'udi, radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah Sallam, man qara arfan min kitabillahi ta'ala, walau bi hasana, wal hasana bi, as, bi asri amsaliha, la akulu alif lam ar, walakin alif ar, walam ar, wa min ar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah taala dari Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an dia baca. Ya. Maka baginya dengan Al-Qur'an tersebut ya pahala. Ya, satu huruf yang dia baca baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh semisalnya. Ya, sepuluh kebaikan semisalnya. Dan saya tidak mengatakan alif lam ini satu huruf. Akan tetapi lam satu huruf dan mim satu huruf. Eh, alif satu huruf. Dan mim satu huruf. Dan mim satu huruf. Baru kita baca alif la, mim. Ini sudah dapat tiga pahala. Ya, tiga kebaikan. Ya, bagaimana jika kita membaca lebih daripada itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf di dalamnya? Begitu banyak. Subhanallah. Tidak ya, kerugian. Disuruh meroja, mengulangi kembali. Dapat pahala kita. Ya, dibaca di Eh, salat malam, di sholat-sholat kita, di moroja di pagi hari, di store di siang hari, di moroja lagi di sore hari. Dapat pahala terus. Pahala cuma di apa? Di store, di moroja kembali. Dapat pahala terus. Apalagi diamalkan isinya. Ya, diamalkan kandungannya. Maka kita akan mendapatkan pahala terus. Ya, menunjukkan besarnya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menghafal Quran dan mengamalkannya wasohibul Quran eh, ya wal mutakat ya wal muqaddamu fid dunya wal akhirah wahum hum ahlul iqrab wal ijlal fa'an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yada'a ya, ya wa yada'u fihi akhirin dan pembaca Al-Qur'an penghafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Mereka orang-orang yang didahulukan di dunia dan di akhirat. Ya, ketika kita lagi salat, ya kan, dilihat siapa yang banyak Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya. Itu yang disuruh imam, silakan duluan, didahulukan di dunia. Ya, disuruh ke depan jadi imam. Dan di akhirat yang derajatnya, ya, dan dia orang-orang yang memiliki kemuliaan. Dan derajat yang tinggi dan kehormatan. Di dunia dan di akhirat. Dari sahabat Umar Ibn Khattab. Bahwasanya Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ya dengan kitab ini satu kaum diangkat derajatnya ya dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan satu kaum lainnya dengan kitab ini. Ya. Sehingga Eh, di sini di dunia Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukannya. Dan juga dari hadis wa an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'umul kita kitabillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Sahabat yang termasuk ikut perang Badar. Semua Allah meridhoinya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, Andaklah yang mengimani satu kaum mereka akraun li kitabillah yang paling banyak apalan Al-Qur'annya. Ya, ini yang disuruh untuk menjadi imam. Ya. Mereka yang banyak apalannya. Disuruh dikedepankan mereka di dunia. yang keterajatnya kedudukannya, kemudian ya dimuliakan mereka dengan Al-Quran tersebut. Ya. Al-Hadis akhrajahu muslim. Dan ada sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu ma, Dan Abdullah bin Mas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma, kana qurra ya ashabi majalisi Muhammad Umar radhiyallahu anhu musyawaratuhu ya kuhulan kanu au sababan Abdullah bin Abbas menceritakan majelisnya Umar Ibn Khattab. Dahulu para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, mereka bermajelis dengan Umar Ibn Khattab. Di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Mereka yang diajak musyawarah. Ya, mereka bermajelis dan ber dan bermusyawarah bersama Nabi SAW. Apakah dari kalangan orang tua yang mereka yang sudah tua, ya dari penghafal Al-Quran, atau dari kalangan yang masih muda diajak musyawarah oleh Umar Ibn Khattab. Diangkat kedudukannya. Ya. Oleh Khalifah Umar Ibn Khattab di dunia. Ya. Dan juga dari wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW inna min ijladillahi ta'ala ya ikraman di saibah inna min ijlalillahi ta'ala ikramun li saibah muslimin wa al Qur'an ghairu ghalib fihi wal jafi anhu wa ikrama di sultan muksin sesungguhnya dari ya orang-orang yang dimuliakan dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang ya di dunia adalah yang kita menghormatinya yang wajib kita menghormati dan berikan hak kepadanya adalah orang-orang yang sudah tua dari kalangan kaum muslimin. Kita harus hormati orang tua, ya, yang sudah tua jangan diejek-ejek. Walaupun dia kurang normal, ya, atau boleh bahasa Bugisnya, jangan kita hormati mereka. Apalagi dari kalangan para ulama kita, ya, kita harus hormati mereka. Mereka Allah hormati dan Nabi SAW hormati dan juga para salafus soleh menghormati mereka, para ulama kita, karena mereka adalah pewaris para nabi. Ya, wa amilul Quran ghairu ghalib fihi wa jafi anhu. Dan orang-orang yang membawa Al-Qur'an, penghafal, pengajak Al-Qur'an, ya pengajak Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, ya mereka yang memiliki Al-Qur'an dia membacanya tidak gulu dan tidak berlebihan ya atau tidak uh, bermudah-mudahan di dalamnya ya inilah yang kita hormati dan juga wa ikramu di sultan muksid dan kita menghormati ya orang-orang yang memiliki kedudukan ya yang adil. Kita hormati mereka para pemerintah. Ya, dan ini adalah prinsip kita. Kita hormati mereka. Apakah mereka baik atau mereka jahat? Ya, apakah mereka berbuat dolim atau tidak? Apakah mereka berbuat adil atau tidak? Kita hormati mereka. Ya, ada ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan diasankan oleh uh, Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan terakhir dari penutup pertemuan kita ini. Kita bacakan hadis ini. Wan Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam Masalul mu'minin alladzina yaqra Qur'an kama salil ya kama sali atrijah ri riha riha taibun wa ta'mah taibun ya wa mislal mu'min alladhi yaqra Qur'an masalut kamar la rihu laha wa muha ulun wa masalul munafiq alladhi yaqra Qur'an masalu rihana oh ya rihu taibun rihu taibun wa muha mur wa masalul munafiq alladhi la yaqra Qur'an sama sali amdalah laysa laha rihun ya wa ta'muha mur muttafaqun alayhi Dari Abi Musa al-Asari radhiyallahu anhu. Beliau berkata bersabda Nabi SAW. Bermisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti ya uh, lemon, jus lemon, ya asir lemon yang dibuat. Ini baunya eh, baik, tercium, rasanya enak, ya. Dan permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti korma, ya tidak ada baunya dan rasanya manis. Dan permisalan orang munafikin yang membaca Al-Quran seperti rohana. Ya. Ini sejenis pohon. Ya. Ini baunya tidak ya ini seperti rehana baunya bagus tapi rasanya jelek ya dan permisalan orang munafikin yang membaca Al-Quran seperti andalah ya laisa lahri ya wa ta'muha mur tidak ada ini buah tidak ada uh, baunya, tidak memiliki bau dan tidak ada rasanya. Ya. mutabakun alaih. Ini kedudukan orang seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan seorang munafik yang membaca Al-Qur'an. Makanya kalau kita menjadi seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an, ya, seperti uh, sirup lemon, ya, atrijah, ya, oh atrujah. Ini semua bacaan keduanya boleh ya dia memiliki uh, bau yang baik ya dan rasa yang enak ya demikian kita seorang mukmin ya ada pun seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti tamar ya tidak ada baunya tapi manis rasanya ya dan jangan seperti munafikin mereka membaca Al-Quran ya uh, baunya bagus tapi tidak ada rasanya ya Oh bagus bacanya, tapi dia tidak mengamalkan kandungannya. Ya, indah didengar, tapi dia ya tidak mengimani kandungannya. Naudzubillah. Seperti jangan seperti munafikin yang tidak membaca Al-Quran. Seperti Andalah, tidak ada rasanya dan baik. Ya, tidak ada baunya dan baik rasanya. Ya. Jadi, hadza fid dunya kata beliau. Ini di dunia. Ya. Amma fil akhirah wa sawabu a'adab in amila bihi wa ajaru akbar. Adapun di akhirat maka pahalanya sangat besar ya jika dia beramal dengannya dan pahalanya pahalanya sangat agung dan uh, pahalanya sangat besar jika dia mengamalkannya dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkannya Wallah a'lam bisawab wa barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.